gurau dengan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul Bab tentang orang yang mempermainkan atau bersenda gurau atau menghina dan melecehkan sesuatu yang padanya terdapat penyebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul Inilah jemaah sekalian Bab yang ke-48 Membahas tentang salah satu pembatal keislaman. Barang siapa yang melakukannya, maka Islamnya batal. Atau dia menjadi kafir, murtad keluar dari Islam. Dan ini sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Di semua buku-buku akidah atau buku-buku tauhid yang menjelaskan tentang permasalahan ini semua ulama sepakat. Juga disebutkan dalam buku-buku fikih di dalam bab tentang orang-orang yang murtad dan hukuman bagi mereka. Ulama sepakat barang siapa yang menghina Allah atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menghina syariat maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Bahkan ulama juga sepakat dia wajib dihukum mati. Wajib dihukum mati. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Yaitu bagi pemerintah wajib bagi mereka memberikan hukuman mati kepadanya. Adapun bagi masyarakat tentunya memberikan nasihat dan memberikan peringatan keras. Sepakat ulama wajib bagi pemerintah untuk memberikan hukuman mati kepadanya dan itu syariat Islam. Oleh karena itu kelak di hari kiamat setiap pemerintah punya tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena tugas pemerintah yang nomor satu adalah menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan. Padahal itu adalah penyesalan di hari kiamat. Mereka menyesal para pemimpin pemerintah mereka menyesal di hari kiamat karena tidak melakukan tugas dengan baik. Karena tidak menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, ini dua hal disepakati ulama' Yang pertama, ulama sepakat pelakunya kafir, murtad keluar dari Islam. Kalau kita sering mendengarkan ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih, maka dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Artinya ini betul-betul serius. Seluruh ulama, seluruh ulama Islam, seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Orang yang menghina Allah, atau melecehkan Rasul atau mengolok-olok syariat Allah, dia kafir murtad keluar dari Islam. Yang kedua, ulama juga sepakat dia wajib dihukum mati. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ulama berbeda pendapat. Kalau dia tobat, kalau dia tobat, apakah masih perlu dihukum atau tidak? Jadi ulama sepakat dua yang pertama. Kemudian yang ketiga, ulama berbeda pendapat kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, apakah dia perlu dihukum atau tidak? Maka sebagian ulama tetap berpendapat dia harus dihukum. Adapun tobatnya urusan dia dengan Allah. Tobatnya urusan dia dengan Allah. Tetapi dia sudah melanggar, dia harus dihukum. Sama dengan orang yang membunuh, Walaupun dia taubat, kalau walinya yang dibunuh itu menuntut, tetap harus dihukum. Tetap harus dihukum. Begitu pula orang yang sudah pernah menikah, kemudian berzina. Sudah sampai di pengadilan. Sudah sampai di pengadilan, walaupun dia taubat, tetap saja harus dihukum. Tetap saja harus dihukum. Jadi ini pendapat yang lebih kuat insya Allah walaupun dia bertobat tetap saja harus dihukum. Urusan tobatnya urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Iya. Sebagian ulama lagi merinci. Kalau dia menghina Allah, maka kalau dia bertobat, dia nggak dihukum lagi. Tapi kalau dia menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia bertobat, dia tetap dihukum. Alasannya apa jemaah sekalian? Karena sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat, Maha pemaaf. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kita nggak tahu ini orang dimaafkan Nabi atau tidak. Jadi tetap dia dihukum. Dan jemaah sekalian, dihukum atau tidak, dia wajib bertobat dihukum atau tidak, dia wajib bertobat. Bagaimana cara dia bertobat? Masuk Islam kembali. Karena dia sudah murtad, keluar dari Islam, masuk Islam kembali. Jadi bukan sekedar dia minta maaf kepada kaum muslimin, bukan seperti itu tobat. Tobat adalah dia kembali masuk Islam karena dia sudah kafir. Dia harus syahadat lagi. Itu maknanya bertobat. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk permasalahan yang sangat serius di dalam agama Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid, karena keimanan dan akidah seorang muslim dibangun di atas dasar pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan kepada syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak memuliakan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, maka dia orang yang kafir kepada Allah. Ya. Jemaah sekalian, jangankan menghina Allah atau menghina Rasul. Mengangkat suara saja di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan amalan seseorang. Kenapa terhapus amalannya? Karena dia berarti menghina atau dia meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan, "An a'malukum wa antum la tash'urun." Kalau kalian mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan terhapus amalan kalian dan kalian tidak merasakannya. Kalian tidak menyadarinya. Ini baru sekedar mengangkat suara bersuara keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya bisa kafir. Karena itu menunjukkan dia meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan amalan-amalanmu akan terhapus dan kamu tidak menyadarinya. Apalagi orang yang jelas-jelas menghina dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariat beliau atau bahkan menghina Allah azza wa jalla. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan dalil dalam Al-Qur'an, dalil yang sangat tegas tentang kekafiran orang yang menghina Allah atau menghina Rasul atau melecehkan Al-Qur'an atau menjadikan sebagai bahan tertawaan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab dan apabila engkau tanya kepada mereka wahai Muhammad kenapa kalian melakukan itu maka mereka akan menjawab kami hanya bersenda gurau dan main-main jadi enggak serius hanya bersenda gurau dan main-main. Maka Allah menegaskan, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Kalian menghina? Kalian lecehkan? Kalian jadikan sebagai bahan tertawaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65 66. Jemaah sekalian, di sini penulis rahimahullah menyebutkan kisah turunnya ayat ini. An Ibni Umar wa Muhammad Ibni Ka'ab wa Zaid Ibni Aslam wa Qatadah. Dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din. Hadis mereka terkait antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya saling melengkapi. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya ada seseorang berkata pada perang Tabuk. Eh, pada perang Tabuk. Jadi jemaah sekalian, orang yang menghina agama Islam atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga turun ayat ini terjadi pada perang Tabuk. Terjadi pada perang Tabuk. Maksudnya gimana? Orang ini ikut bersama pasukan Islam. Mujahid dia. Pejuang di jalan Allah pejuang di jalan Allah melakukan kekafiran tetap kafir murtad keluar dari Islam. Mari kita lihat kisahnya. Jadi dia ikut bersama pasukan Islam berjihad bersama Rasulullah SAW, alaihi enggak main-main. Ini jihad beneran, bukan jihad teroris, bukan. Ini jihad beneran bersama Rasulullah SAW. Islamnya batal walaupun dia seorang pejuang Islam. Amalannya luar biasa. Orang itu berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajbada indal liqa." Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Kami tidak melihat ada yang seperti para pembaca Al-Quran kita ini. Maksud mereka, Nabi dan para sahabat. Jadi menghina Nabi dan menghina para sahabat, para pembaca Al-Quran. Kata mereka, kami tidak melihat yang seperti mereka yang lebih rakus perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih penakut ketika bertemu musuh. Itu hinaan mereka. Tiga kalimat saja. Rakus, dusta, dan penakut Faqala lahu Auf bin Malik. Maka seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Kadzabta. Kamu dusta. Walakinnaka munafik. Sebenarnya kamu ini orang munafik. Kalau kamu menghina Nabi, maka kamu sebenarnya orang munafik, bukan orang beriman." La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar aku akan mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kamu katakan. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka sahabat ini Auf bin Malik segera berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada beliau apa yang baru saja dia katakan. Dilaporkan kepada pemerintah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin mereka, pemerintah mereka. Jadi sahabat yang mendengar ini beliau tidak mengambil tindakan hukum sendiri. Walaupun orang itu sudah jelas-jelas kafir. Tapi dia tidak mengambil tindakan hukum sendiri, dia berikan nasihat dengan peringatan keras. Kamu munafik, itu nasihat. Kalau kamu begini berarti kamu munafik, kamu bukan orang beriman. Kemudian beliau pergi melapor kepada pemerintah. Ini yang dilakukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al Quran kode sabakahu. Akan tetapi, sahabat ini mendapati Al-Quran telah mendahuluinya. Jadi belum dia sampai kepada Nabi SAW, sudah turun ayat ini menjelaskan tentang hakikat orang-orang kafir tersebut. Faja'a rajul ila Rasulullah SAW, maka orang yang berkata tadi yang menghina Nabi SAW dan para sahabatnya langsung mendatangi Nabi SAW wa qadir tahala wa raqibana katahu. dan Nabi SAW telah mulai berangkat dan telah menaiki ontanya jadi sudah dalam perjalanan faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi naqta'u bihi anat tariq dia bikin alasan ya Rasulullah kami hanya bersendagurau dan kami hanya berbicara seperti para musafir berbicara untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, "Ka'ani anzuru ilaihi muta'allikan binis atina naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tangkubur rijlaihi." Maka seakan aku benar-benar melihat orang itu bergantungan di tali kekang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan batu-batuan itu mengenai kakinya, kakinya dua kakinya tersandung batu sampai berdarah-darah. Disebutkan dalam riwayat yang lain sampai berdarah-darah dua kakinya tersandung batu, dia sudah nggak merasakan. Karena dia fokus ingin berbicara dengan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa seraya dia mengatakan Inna makunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami enggak serius, kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepadanya, yaitu beliau membacakan ayat Allah, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Wala yaltafitu ilaih. Dan Nabi SAW tidak melihat kepadanya. Saking marahnya Nabi SAW, Nabi tidak melihat kepadanya. Padahal diantara kebiasaan Nabi SAW, kalau beliau berbicara dengan orang, beliau fokus melihat kepada orang tersebut. Kalau kita sekarang sambil melihat HP. Ya. Nabi SAW fokus melihat orang tersebut. Dan bahkan beliau pernah apa namanya mau menghi apa namanya nggak nggak pakai cincin lagi. Kenapa? Karena cincinnya menarik. Ketika berbicara dengan sahabatnya, beliau suka melihat cincinnya. Nah ini beliau rasakan menyinggung orang yang diajak bicara. Persis seperti kita sekarang ya. Subhanallah. Sambil ngomong dengan orang main HP. Ya. Kalau kita digitukan baru kita rasakan. Ya. Nah orang ini nggak dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kebiasaan beliau kalau berbicara dengan orang beliau fokus. Tapi orang ini tidak dipandang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking marahnya beliau. Wama yazidu alaih dan beliau tidak berucap apa-apa selain ayat ini. Beliau nggak mau ngomong sama orang tersebut, beliau hanya membacakan ayat ini. Ini menunjukkan kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang ini. Baik, inilah jemaah sekalian ayat dan kisah turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan kisah ini sangat banyak sekali. Pelajaran yang pertama, adalah tentang kekafiran. Sudah jelas, terang. Kekafiran orang yang menghina Allah atau menghina syariatnya atau mempermainkan ayat-ayatnya atau menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam menghina mempermainkan memperolok-olok melecehkan menjadikan sebagai bahan tertawaan, menjadikan sebagai bahan lawakan, stand up komedi dan lain-lain. Maka pelakunya kafir, murtad keluar dari Islam. Dan wajib dihukum mati. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, keduanya disepakati para ulama. Pertama ulama sepakat dia kafir dan ulama juga sepakat dia harus dihukum mati. Kemudian ulama berbeda pendapat kalau dia taubat. Haruskah tetap dihukum atau tidak lagi dihukum? Pendapat yang lebih kuat, dia tetap harus dihukum. Urusan taubatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Jadi ayat ini jelas. Allah langsung yang mengkafirkannya. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian, orang yang menghina Allah atau melecehkan Rasul atau memperolok-olok syariat Allah tidak ada bedanya yang melakukan itu dengan serius atau main-main. Sama, dua-duanya kafir. Ayatnya jelas. Mereka mengatakan, "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Dan ini juga sepakat ulama. Berarti ini kesepakatan yang ketiga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi dalam tafsir beliau, ulama Islam sepakat. Enggak ada bedanya orang yang menghina Allah atau melecehkan Rasul dia serius atau main-main? Kalau main-main saja kafir, apalagi serius. Jadi Allah tidak terima alasan mereka. Mereka mengatakan kami bersenda gurau, kami hanya main-main. Jadi jemaah sekalian, ini nggak dihitung lagi hatinya. Maksudnya nggak dinilai, nggak dinilai lagi hatinya. Beda dengan pembahasan kita sebelumnya tentang orang yang masya Allah wa Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka ulama merinci di sini. Kalau hatinya betul-betul menyamakan antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, musyrik, syirik besar. Tapi kalau dia tidak menyamakan, maka itu syirik kecil. Namun dalam hal ini itu nggak ada bedanya. Hatinya ikut sengaja membenci Islam, melecehkan Islam, atau hatinya tidak bermaksud melecehkan Islam. Sama saja. Kalau dia jadikan dia jadikan ayat Allah atau nama Allah atau Rasul sebagai bahan candaan, dia kafir. Jadi nggak ada pengaruh hatinya jemaah sekalian. Dibedakan ya dengan pembahasan pada beberapa bab sebelumnya. Contoh lain ada orang mengatakan laulat tabib lama syufitu. Sebagaimana sudah kita bahas. Kalau bukan karena dokter itu, saya nggak sembuh. Ucapan ini perlu diperinci. Kalau dia meyakini Allah yang menyembuhkan dia, maka dia telah melakukan syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bukan Allah lagi yang menyembuhkan dia, barulah dia dihukumi syirik besar. Tapi jemaah sekalian, orang yang menghina syariat itu nggak ada pengaruh. Hatinya bermaksud menghina atau tidak bermaksud, dengan sadar dia tahu itu ucapan penghinaan, walaupun dia hanya main-main, nggak bermaksud menghina, sama. nggak ada bedanya. Dia kafir, murtad keluar dari Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama menjelaskan, orang yang melakukan kekafiran dan kesyirikan, tidak ada alasan apapun, tidak ada alasan apapun yang membolehkan dia untuk melakukannya. Apakah karena dia memang serius atau main-main, atau karena takut. Itu semuanya membuat dia kafir. Kecuali satu alasan yang dibolehkan. Apa itu? Orang yang dipaksa. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia betulan dipaksa. Dan dia nggak bisa melawan. nggak bisa lari. Kalau dia melawan, dia akan tertimpa mudarat yang besar. Contoh mudarat yang besar, hilang nyawanya. Atau keluarganya dibunuh. Atau anggota tubuhnya hilang. Itu mudarat besar. Kalau cuma diancam, kalau kamu nggak lakukan, saya pecat. Maka itu bukan ancaman yang berat. Dia masih bisa cari pekerjaan lain. Kalau dia kehilangan anggota tubuh, nggak mungkin dia cari anggota tubuh lain. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hatinya masih tetap beriman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Hatinya tetap beriman. Jadi kalau hatinya ikutan kafir, maka dia kafir walaupun dengan dipaksa. Kenapa? Karena hati itu nggak mungkin dipaksa. Orang nggak tahu hatinya. Kenapa dia ikutan kafir dengan hatinya? Padahal hatinya nggak dipaksa. Nggak mungkin mereka memaksa. Makanya jemaah sekalian, inilah makna sebenarnya ayat Allah la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ada orang-orang sesat, yaitu orang-orang liberal, mereka pertentangkan ayat ini dengan ayat-ayat jihad. Kenapa kalian harus berjihad? Kenapa kalian harus berdakwah? Bukankah Allah mengatakan la ikraha fid din? Tidak ada paksaan dalam agama. Maka para ulama mufassirin menjelaskan ayat ini mengandung kemungkinan dua makna. Makna yang pertama, hukum dalam ayat ini sudah dihapuskan dengan ayat-ayat jihad. Yang kedua, yang nggak mungkin dipaksa itu adalah hatinya. Yang nggak mungkin dipaksa adalah hatinya. Jadi la ikraha tidak ada paksaan dalam agama, itu sama sekali tidak menghalangi kita berjihad dan mengajak orang masuk Islam. Kenapa? Karena maksudnya adalah tidak ada paksaan bagi hatinya. Maksudnya kita nggak mungkin memaksa hatinya. Walaupun dia kelihatan sudah beriman, tapi hatinya belum tentu beriman. Walaupun kalau ada orang masuk Islam, tentu kita enggak boleh curigai. Enggak boleh curigai, kita disuruh oleh Allah untuk memperlakukan orang sesuai dengan zahirnya. Apa yang disembunyikan oleh hatinya, kita serahkan kepada Allah. Kecuali ada korina. Atau ada tanda-tanda kejelekan pada orang tersebut. Selama tidak ada tanda-tanda itu, enggak boleh kita curigai. Iya. Jadi jemaah sekalian, semua alasan melakukan kekafiran menyebabkan pelakunya kafir, apakah karena dia serius atau main-main atau karena takut kepada orang, semuanya menyebabkan dia jadi kafir. Kecuali satu saja, yaitu dia dipaksa, dia nggak bisa melawan, dan hatinya tetap beriman. Hatinya tetap beriman. Iya. Walaupun kalau dia mau sabar, dalam syariat juga boleh. Seandainya dia mau sabar, kemudian hilang anggota tubuhnya atau bahkan hilang nyawanya dalam syariat boleh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya dibolehkan. Iya. Akan tetapi ada satu kondisi dia wajib bersabar. Jadi pada asalnya dua-duanya boleh. Dia memilih bersabar atau dia melakukan kekafiran secara zahir namun batinnya mengingkari. Namun ada satu kondisi kata para ulama, dia wajib bersabar. Walaupun harus mati. Kapan itu? Ketika dia melakukan kekafiran, orang lain akan ikutan. Maka wajib dia bersabar. Dan itu termasuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mati, maka dia mati syahid. Iya. Dan lebih bagus lagi jamaah sekalian, kalau dia melakukan takwil. Maksudnya dia mengatakan lain, dia mengatakan lain dan orang yang mendengarkannya memahami lain. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan untuk selamat dari ucapan yang mengandung kekafiran walaupun orang-orang yang mendengarkan mengira itu adalah kekafiran. Saya berikan sebuah contoh. Dulu para ulama dipaksa oleh raja di masa itu. Namanya Al-Ma'mun. Salah seorang khalifah dari Abbasiyah. Ini gara-gara aliran sesat. Aliran Ahlul Kalam. Masuk ke pemerintahan dari golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain. Intinya Ahlul Kalam. Ketika mereka masuk di pemerintahan, mereka memberikan pengaruh buruk kepada khalifah. Di antaranya keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini juga sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Dijelaskan dalam buku-buku akidah, ulama Islam sepakat barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia kafir. Karena Allah kabarkan kepada kita, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan apabila dikatakan makhluk, berarti bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Maka ulama sepakat orang yang mengatakannya dia kafir. Nah khalifah di masa itu berhasil dipengaruhi, lalu orang-orang dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, beliau bertahan. Beliau tidak mau mengatakannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena di masa itu, di Baghdad ketika itu, Imam Ahmad betul-betul menjadi panutan kaum muslimin yang ada di kota tersebut. Apa yang beliau katakan, orang-orang awam akan ikut. Maka beliau sabar. Sampai beliau hampir saja mati. Dipukuli, dipenjara, dirantai, Subhanallah. Nah, giliran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditangkap juga. Beliau juga dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka beliau mengangkat tangannya, jarinya, kemudian mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini makhluk. Semua ini makhluk. Apa arti be ucapan beliau jemaah sekalian? Semua ini makhluk. Al-Quran atau tangannya? Maksud beliau tangannya. Tapi mereka memahami Al-Quran itu makhluk. Ini maksud saya, beliau mentakwil. Beliau mem memaksudkan lain, mereka memahami lain. Ya. Jadi seperti ini yang lebih bagus, kalau bisa kita lakukan. ya Maka jemaah sekalian, ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Bahwa orang yang melakukan kekafiran tidak ada alasan baginya dengan alasan apapun dia kafir kecuali satu orang yang dipaksa. Termasuk jamaah sekalian, orang yang bikin film, bikin sinetron, memerankan sebagai orang kafir. Sama dia juga kafir. Ini nggak boleh. Lalu dia sujud kepada berhala misalkan atau dia berdoa kepada berhala, atau bahkan dia mencaci Rasul karena dia memerankan Abu Jahal misalkan. Naudzubillah, dia juga kafir, murtad keluar dari Islam. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak menganjurkan berdakwah melalui film, sinetron dan lain-lain. Karena memang hal seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau harus memerankan orang yang jelek, atau bahkan orang kafir. Maka dia tetap kafir berdasarkan ayat ini. Baik. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat dan kisah ini yaitu tentang bahaya kekafiran. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi juga orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan kisah ini. Orang yang melakukan kekafiran ini dia hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar Islamnya langsung dari Nabi dan para sahabat. Ini luar biasa. Belajar Islam langsung dari Nabi dan para sahabat. Bahkan ikut berjihad. Ikut berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Tapi ketika dia melakukan kekafiran, maka dia tetap kafir. Dia tetap kafir, tidak ada bedanya dengan orang zaman sekarang. ya, apalagi zaman sekarang. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja gurunya adalah nabi, tetap saja dia kafir, murtad keluar dari Islam. Pelajaran lainnya, kalau ada orang yang menghina syariat masih mengaku muslim, maka dia sebenarnya munafik. Dia munafik. Ini tanda-tanda orang munafik, suka menghina, suka melecehkan syariat. Jadi kalau dia masih mengaku muslim, maka dia adalah orang munafik, bukan orang yang beriman. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kisah ini juga menunjukkan orang yang ikutan mendengarkan orang yang ikutan mendengarkan mereka semuanya juga ikut kafir. Ini disebutkan oleh para ulama juga tentang kisah ini. Karena yang mengucapkan satu, yang menghina satu, tapi Allah mengkafirkan semuanya. Ya. Allah menyebutkan ayatnya dalam bentuk jamak. Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, padahal yang melakukan satu. Tapi Allah mengatakan kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, kami hanya bersendagurau dan bermain-main. Jadi hukumnya sama, yang mengucapkan dan yang mendengarkan. Hati-hati. Namun ulama juga merinci dan kisah ini juga menunjukkan orang yang mengingkari dia tidak kafir. Seperti yang dilakukan oleh sahabat, sahabat siapa tadi namanya? Auf bin Malik. Dia mengingkari, dia ikut mendengarkan, tapi dia mengingkari. Kamu munafik. Dia menasihati, dia tidak diam saja. Maka yang ikut kafir adalah orang yang diam saja, tidak menegur. Tidak menegur. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 140. Ini ayat lain yang menegaskan orang yang melakukannya kafir dan orang yang menontonnya yang ikut di majelisnya juga kafir kalau dia diam saja. Apa kata Allah? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Kenapa jemaah sekalian? Dia dihukumi sama karena hadirnya dia di situ menunjukkan keridoan. Dan ini kaidah umum, berlaku untuk semua kekafiran. Barang siapa yang ridho terhadap satu perbuatan kekafiran atau setuju atau malah mendukung maka dia juga ikut kafir. Ini berlaku umum. Semua bentuk kekafiran. Contoh kekafiran lain, sihir. Orang yang datang kepada tukang sihir dan membenarkan tukang sihir, dia juga kafir. Kenapa? Dia setuju, dia ridho. Padahal bukan dia yang ikut praktek sihir. Nabi SAW mengatakan, Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia percaya kepada dukun tersebut, dia benarkan perbuatan dukun dan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga mengandung pelajaran tidak boleh kita pergi melihat-lihat atau berwisata di tempat-tempat kekafiran. Atau mereka sedang upacara kekafiran, kita pergi berwisata melihat mereka. Tapi subhanallah, sangat disayangkan di sebagian daerah itu malah dijadikan sebagai objek wisata. Ya, wisata peninggalan sejarah, wisata budaya dan lain-lain. Padahal hadirnya kita di situ, lalu kita diam saja, maka naudzubillah kita berarti sepakat. Allah mengatakan, innakum idam mithluhum. Kamu sama dengan mereka. Kecuali kalau kita mengingkari. Dan ini juga sebenarnya kaidah umum. Orang melakukan kemungkaran, kemungkaran apa saja? Seperti minum khamar, makan riba, tidak boleh kita ikut serta bersama mereka. Orang-orang yang melakukan kemungkaran, tidak boleh kita ikut serta di majelis mereka kecuali untuk satu tujuan, yaitu mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik di sini adalah sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terhadap orang yang menistakan agama ini. Lihat para sahabat. Langsung dia katakan kepadanya, kamu munafik. Ini keras, diingkari dengan keras. Walaupun pada dasarnya, pada dasarnya berdakwah itu harus lemah lembut. Tapi di kondisi-kondisi tertentu harus disesuaikan. Kalau kemungkarannya besar, seperti ini, dan mengandung penghinaan kepada Allah, itu enggak pas. Tidak pantas kalau kita lemah lembut kepada orang tersebut. Harus tunjukkan kepadanya juga pengingkaran yang keras. Jadi sahabat langsung mengatakan, kamu munafik. Sebelumnya apa kata beliau? Kamu dusta. Kamu sebenarnya munafik. Akan saya laporkan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Katakan kepadanya, kamu salah kamu dusta, kamu kafir, kamu munafik. Saya akan laporkan ini kepada pemerintah. Iya. Jadi itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi SAW. Siapa yang lebih lembut daripada Nabi? Siapa yang lebih penyayang daripada Nabi? Tetapi bagi orang ini, Nabi SAW tidak tunjukkan kelembutan. Melihat dia saja, Nabi gak lihat. Nabi tidak melakukannya. Padahal kebiasaan beliau, kalau orang lagi ngomong, beliau fokus. Tapi orang ini tidak dilihat Nabi SAW. Dia sampai mengejar Nabi, bergantungan di tali kekang Nabi SAW, Nabi tidak melihat, Nabi berjalan terus, sampai kakinya tersandung-sandung batu berdarah-darah. Jadi subhanallah, itu sifat keras Nabi SAW, kepada orang yang menghina syariat Allah Azza wa Jalla atau menghina Nabi atau menghina Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, bagaimana dengan menghina orang soleh? Menghina para ulama. Apakah juga kafir? Jawabannya perlu dirinci. Ada dua kondisinya, ada dua keadaan. Yang pertama, kalau yang dihina itu karena mereka mengamalkan agama, maka hukumnya juga sama. Nggak ada bedanya. Seperti menghina orang pakai cadar. Menghina orang berjenggot. Padahal dia tahu itu sunnah Nabi SAW. Dia tahu itu syariat Allah. Apalagi jelas-jelas menghina orang sholat. Atau orang baca Quran. Jadi kalau dia menghina orang-orang saleh karena amalan agama yang mereka kerjakan, maka hukumnya juga sama kafir. Tapi kalau yang dihina hanya pribadinya, mungkin hanya kekurangan fisiknya atau kekurangan pribadi yang lain, maka dia tidak kafir, tapi itu dosa besar. Dan Allah memberikan peringatan keras sebagaimana dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Jadi, siapa yang menghina, membenci para wali Allah, orang-orang saleh, para ulama, hanya karena pribadi mereka dia berdosa besar namun tidak sampai kafir. Tapi kalau dia benci para ulama atau menghina para ulama karena agama yang mereka ajarkan, karena ayat Quran yang mereka ajarkan, karena hadis yang mereka sampaikan, ini lebih berbahaya lagi jemaah sekalian. Karena dia menyampaikan hadis Nabi SAW, dia dibenci. Atau dia dihina, diperolok-olok. Maka itu adalah kekafiran. Iya. Sebagaimana ulama juga menjelaskan, menghina di sini bisa juga dua bentuk. Yang pertama dengan ucapan yang jelas menghina, yang kedua dengan isyarat-isyarat atau dengan hal-hal yang tidak tegas menghina, tidak jelas. Contohnya apa? Orang yang bikin karikatur. Karikatur Nabi Muhammad SAW dihina dengan karikatur tersebut. Nggak ada bedanya. Sama dengan orang yang menghina atau melecehkan dengan ucapannya dengan tegas. Dan Allah ingatkan, Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ini di antara perbuatan orang-orang kafir dahulu. Sesungguhnya kata Allah, para pendosa itu menertawakan orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman lewat di depan mereka, maka mereka menghina dengan cara saling mengedipkan mata. Jadi mereka hina dengan cara seperti itu. Maka itu sama, itu juga penghinaan. Baik. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Walaupun kalau kita kaji lebih jauh, ini masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan kisah ini. Namun apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Jika pelakunya adalah orang Islam, mereka telah dihukumi kafir dan murtad. Bagaimana jika pelakunya adalah orang kafir? Apakah hukuman mati berlaku kepadanya? Iya. Wajib dihukum mati. Jangankan dia di negara muslim. Dia bukan di negara muslim, tinggal di negara kafir pun pemerintah kaum muslimin dimanapun wajib menghukum dia. Tangkap dia. Masuk ke negerinya, ambil dia tangkap, bawa ke negeri Islam dihukum. Dan itu termasuk jihad. Itu termasuk jihad. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, yang melakukan ini adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka. Bukan kita yang melakukannya. Tugas kita mengingkari dengan keras. Seperti yang dilakukan sahabat ini. Diingkari dengan keras, tapi dia tidak mengambil tindakan, dia laporkan kepada pemerintah. Makanya sekali lagi, ini tanggung jawab berat untuk setiap pemerintah. Jadi nggak ada pengaruh. Dia mau negara negeri muslim, dia warga negara negeri muslim atau warga negara negeri kafir, dia harus dihukum. Harus dihukum. Pemerintah negeri-negeri Islam harus menangkap dia dimanapun dia berada. Dibawa ke negeri Islam, diadili, dihukum. Ya, itu syariat Islam. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain silakan. Nggak ada pertanyaan? Berarti kita tutup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.